الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Nah, ثم أما بعد Fa insyaAllah ta'ala kita akan kembali untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Riyadus Salihin dan kita sampai kepada urutan hadis yang ke-42 Hadis ini masih di bawah bab as-sabru yaitu <clears throat> sabar. Taib wa kama ta'lamun sebagaimana antum ketahui bersama bahwasanya as-sabru kasabirin murrun fi madaqatih walakinna awaqibahu ahla minal asal sabar itu pahit seperti buahnya jadi ada buah yang namanya buah sobir sangat pahit rasanya <clears throat> akan tetapi akibat dari sabar adalah manis bagai madu Hadis yang ke-42 An Abi Abdullah An Ubay An Abi Abdullah Khabbab Ibn al-Arab Dari Abi Abdullah Khabbab Ibn al-Arab radhiyallahu taala anhu qala Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah kami pernah mengadukan perihal keadaan kami kepada Rasul dan dia sedang bersandarkan kepada burdah di bawah keteduhan Ka'bah. Rasul saat itu sedang baringan di atas burdahnya di keteduhan Ka'bah. Fakulna ala tan sirulana, ala tad'ulana ya Rasulullah tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami tidakkah engkau berdoa untuk kami maksudnya meminta pertolongan kepada Allah supaya kaum muslimin dimenangkan berdoa kepada Allah supaya kaum muslimin mendapatkan kenikmatan. Faqala maka Rasul alaihi salatu wasalam menjawab Qad kana man kana qablakum ar rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayudau ala بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما yasudduhu ذلك عن دينه Sungguh dahulu orang-orang sebelum kalian disiksa dibikinkan lubang kemudian dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dibawakan gergaji besi. Kemudian digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Dan disisir dengan sisir besi yang tajam. Sampai dagingnya mengelupas dari tulangnya. Hal itu tidak menghambatnya dari agama Allah wallahi la yutimannallahu hadzal amra hatta yasirur raqibu min san'a ila hadral maut la yakhafu illallaha wa dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun demi Allah Allah akan sempurnakan agama ini sampai-sampai jika ada orang yang berjalan dengan kendaraannya dari kota Son'a sampai Hadramaut. Son'a sekarang ibu kota Yaman. Hadramaut bagian dari wilayah Yaman. Jarak antara Son'a dan Hadramaut ini sangat jauh. Dia tidak menakutkan terhadap dirinya kecuali Allah dan serigala yang akan menyerang kambingnya. Menggambarkan keadaan itu sangat sempurna Akan tetapi kalian tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 3852. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddah. Saat itu Rasul sedang bersandarkan bajunya. Sementara kami mendapati perlakuan kaum musyrikin terhadap diri kami sangat kasar dan keras. Sehingga Khabbab Ibnul Arab melapor kepada Nabi perihal keadaan kaum muslimin. Baik. <clears throat> Qala al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullah, hadis Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arab radhiyallahu taala anhu yahki ma wajadahu al-muslimun min al-adhiyah min kufari Quraisy fi Makkah. Hadis ini asbabul wurudnya adalah perihal keadaan kaum muslimin yang mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari kaum musyrikin Quraisy yang saat itu mereka masih tinggal di Mekah. Di saat-saat kaum muslimin yang beriman dengan Rasul alaihi salatu wasalam sangat sedikit. Dan orang-orang yang siap untuk mendapatkan gangguan dari manusia teramat langka pada saat itu. Sehingga betul-betul keadaan sahabat di saat diturunkan syariat ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi sahabat itu bukan orang sembarangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilihkan para sahabat untuk rasulnya orang-orang yang betul-betul teruji keimanannya. Di saat-saat sulit, di saat membutuhkan pengorbanan yang dahsyat dari seorang anak manusia. Maka tampillah Allah Subhanahu wa taala memilihkan manusia-manusia yang mengiringi perjalanan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat Rasul. Mereka diuji dengan keimanan mereka. Tayyib, mereka diuji dengan keimanan mereka terhadap apa yang dibawa dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari Rabbnya. Rabbul Alamin. Faja'u yashkuna ilan Nabi alaihi salatu wasalam. Karena apa yang mereka terima dari gangguan kaum musyrikin yang sangat dahsyat tersebut. Mereka datang kepada Nabi mengadukan keadaan mereka. Sementara Nabi saat itu sedang berbaring, bersandar di bawah keteduhan Ka'bah. Fabayyana Nabiyyu alaihi salatu wasalam anna man kana qablana ibtala fi dinihi a'dham mimma ibtala bihi haula. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam dalam rangka untuk menenangkan sahabatnya, Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui bagaimana dahsyatnya kegalauan, kegoncangan hati mereka di saat itu. Mereka lemah, ya, mereka fukara, mereka diganggu, disakiti, dilecehkan, dicemooh, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tampil sebagai seorang pemimpin umat, menenangkan mereka. Menjadi sosok orang yang kokoh pendirian dan teguh prinsipnya. Tidak kelihatan kalut sehingga akan diwarnai kegalauan para sahabatnya dengan suasana yang tambah meragukan mereka terhadap Islam, tetapi Rasul tenang. Ya, dan untuk memotivasi keyakinan mereka supaya kuat, Rasul pun memberikan kepada mereka sebuah gambaran yang lebih dahsyat dari mereka, yakni gambaran orang-orang terdahulu. Ya, ada seorang laki-laki yang dibikinkan sebuah ya lubang di bumi ini, eh, lubang di tanah kemudian dimasukkan di sana kemudian digergaji kepalanya sampai belah jadi dua, gara-gara mempertahankan agama. Yang lain lagi disisir dengan sisir bersih sampai daging dan tulangnya terkelupas sosok-sosok para pejuang agama. Dan seperti inilah harusnya seorang pemimpin. Jadi ketika dia didatangi oleh para pengikutnya, dia menunjukkan ketenangan di hadapan mereka. Yang sebelumnya juga dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Ya ketika itu kaum musyrikin kabilah Quraisy yang sangat banyak mencari dua orang ini. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Sementara pasukan Quraisy di atas mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu goncang jiwanya. Kalau seandainya prajurit ini tahu kita di dalam ini kita mati ya Rasul. Launa ahaduhum ila hadzal ghar farauna Ya Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari mereka itu melihat ke bawahnya, telapak kaki mereka dan mereka melihat kita, kita binasa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Tapi apa jawaban Rasul? Dengan tenang. Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi rajulain Allahu salisuhuma." Apa pendapatmu dengan dua orang laki-laki yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah beliau. Abu Bakar As-Siddiq dengan jawaban Rasul alaihi salatu wassalam. Dan seperti itulah watak seorang pemimpin, bisa menenangkan. Ya, terlihat tenang di hadapan rakyatnya terlihat tenang di hadapan pengikutnya sehingga mereka merasa mendapatkan keteduhan di saat mereka membutuhkan. Yuhfar lahu khufratan thumma yulqi fiha. Sesungguhnya orang-orang terdahulu lebih besar ujian mereka. Dibikinkan galian tanah, dilemparkan ke dalam galian tadi, kemudian didatangkan gergaji dan dibelah kepalanya. Dan sebagian mereka didatangkan dengan sisir besi yang tajam, kemudian dikuliti antara daging dengan tulangnya. Wahada ta'zirun azimun wa adiyatun azimah. Dan ini merupakan sebuah hukuman yang besar, gangguan yang sangat mengerikan. Tayyib, thumma aksama alaihi salam kata beliau. Kemudian dalam hadis ini Rasul pun bersumpah. Ya, di antara bentuk hikmah daripada sumpah ini untuk meyakinkan. Anna Allah subhanahu sayutimmu hadzal amra, yakni sayutimmu ma ja'a bihi Rasul alaihi salatu wasalam min da'watil Islam. Rasul bersumpah bahwasanya Allah akan menyempurnakan agama ini. Keadaan kita yang saat ini sedikit lima atau enam orang dan taib gangguan-gangguan yang mereka alami dari kaum musyrikin ini akan berlalu. Allah akan sempurnakan urusannya ini dan Islam akan menyebar di belahan bumi ini. Allah tenangkan mereka dan Allah beri gambaran yang bisa menghilangkan kegalauan pikiran mereka. ditenangkan keadaan mereka. Hatta yasiru raqibu min son'a ila hadrul maut la yakhsha illallah. Sampai-sampai ada seorang yang berjalan dengan kendaraannya dari son'a menuju hadrul maut, dia tidak menakutkan siapapun kecuali Allah dan juga serigala yang akan memakan kambingnya. Walakinnakum tastajilun ay fasbiru wantadhirul faraja minallah. Akan tetapi kalian itu terburu-buru baru dapat gangguan sedikit pengennya langsung nek enak baru ya mengamalkan ibadah sedikit pengennya langsung sukses baru mengamalkan satu dua dari sunnah pengennya langsung menang diganggu sedikit ngeluh ya gangguan bukan gangguan fisik sekedar ucapan sekedar ejekan sekedar cemoohan sekedar dijauhi galau hatinya. Belum apa-apa yang demikian. Ya. Kalau kita lihat sejarah ya, para sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu bagaimana? Dalam rangka ya untuk berislam beliau dikubur hidup-hidup di bawah teriknya panas di musim panas disuruh kembali untuk kufur. Apa jawaban Bilal bin Abi Rabah? Ahadun ahad tidak. Satu, satu dan satu. Allah itu satu, yaitu Islam. Dia tidak mau kembali. Nah, jadi kalau kita bandingkan gangguan yang kita timpa saat ini, yang sebenarnya itu bukan gangguan. Orang yang nggak dakwah pun akan diganggu. Ya, Jangankan kita yang membela sunnah, mendakwahkan sunnah, orang yang mendakwahkan sunnah pun juga dapat ujian. Jadi eh, jangan sampai kalau kita ya membela sunnah kita memperjuangkan sunnah kemudian diganggu wah kita ini lagi diuji di sunnah ya mungkin saja itu adalah wajar-wajar saja ujian seperti itu ya jangan sampai kita menisbahkan ini karena kita membela Islam karena kita membela sunnah hadapi dengan kesabaran ya bahwasanya orang yang nggak berdakwah pun diuji nah kalau kita diuji karena dakwah kita masuk maka syukuri nah maka syukuri. Karena Allah sedang uji kita. Benar enggak dia menjadi ahli sunnah? Benar enggak anda ini menjadi seorang ahli sunnah? Benar enggak anda ini menjadi seorang muslim? Ya, jangan-jangan muslim-musliman, jangan-jangan sunnah-sunnahan. Diuji sama Allah. Semakin anda kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah, maka di sana Allah akan semakin besar menguji Jangan terburu-buru. Ya, jangan langsung menganggap setiap apa yang kita terima dari ejekan-ejekan tadi sebagai sebuah bencana yang besar. Ya, membuat kita kalut. Jangan terburu-buru, sabarlah. Tunggulah jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena wallahi demi Allah, Allah itu akan menyempurnakan agama ini. Ada kita atau tidak ada. Nah, dengan berkat perjuangan kita atau bukan. Maka bersyukurlah kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, perintahnya ini karena sebab wasilah dari tangan kita. Bersyukurlah di sana. Taib. Waqad saral amra kama aqsama alaihi salatu wasalam, maka jadilah perkaranya Islam ini sebagaimana apa yang dulu pernah Rasul sumpahkan. Islam itu sudah menguasai sekian ya dunia ini. Pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zamannya Umar bin Khattab juga demikian. Bahkan disebutkan dalam kisah dalam tarikh dari para ulama sejarah sejarah Islam itu Islam itu hampir menguasai dua per tiga dunia. Ya. Hampir menguasai berapa? Dua per tiga dunia. Itu semuanya di bawah kekuasaan Islam. Mulai dari uh, Romawi, Persia, ya. Kemudian disebutkan di sana belahan-belahan Rusia yang sekarang yang kita kenal dengan Uni Soviet, itu sebagian belahannya belum kena itu Islam, tapi mayoritas ya ke, apa daratan di dunia ini di bawah bendera Islam. Sempurna. Hampir-hampir Islam ya dengan perjuangan para khulafaur rasyidin wa man badahum setelah mereka dari para pemimpin Islam, Islam ini sempurna. Baik. Maka jika kita adalah termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyempurnakan agama ini, mendawakan agama ini, ya, maka jangan tastajilun, jangan terburu-buru. Ya, nikmatilah setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, kepada kalian karena sebab perjuangan sunnah ini. Dakwah tanpa ujian kurang seru. Ya, dakwah tanpa cemoohan kurang rame Ya kalau dakwah enak-enak saja, ya nggak ada gangguan, nggak ada cemoohan, ya serba enak, ngaji ada snacknya, ngaji ada fasilitasnya, ya Toib semua punya masjid, ya nggak seru dakwahnya, nggak ada perjuangan. Toib sehingga apa pahalanya pun juga kurang sempurna. Karena dakwah itu, eh, karena ibadah itu semakin sulit, pahalanya semakin besar. Semakin mudah, pahalanya pun sesuai dengan kemudahannya. fi hadzal hadis di dalam ayat ini juga eh, di dalam hadis ini pula kata kata eh, Syekh ayatun min ayatillah termasuk tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha Kuasa. Di antara kekuasaan Allah, tanda-tandanya di muka bumi ini kata beliau haitsu waqa'al amru mutabikan lima akhbara bihin nabiyyu alaihi salatu wasalam. Di mana perkaranya terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Padahal Rasul ini hidup zaman kapan dan kejadiannya kapan. Ini diantara kebenaran Islam dan kesahihan ya nubuwatu Muhammadin alaihi salatu wasalam. Sahihnya kenabian Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, ganggu aja. Baik. <clears throat> Jadi Islam menyebar di seantero dunia dan bahkan tadi kita katakan hampir menguasai dua per tiga dunia. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang dikabarkan oleh Rasul alaihi salatu pada masanya dan terjadi pada saat ini. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, jadi betul-betul ya ikhwah ayuhal muslimun ya kita hidup di dunia ini ya adalah untuk beramal soleh bukan untuk menikmatinya Taib kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala salah langkah kita dalam hidup di dunia ini sengsaranya abadiyah abadan abidin selama-lamanya salah langkah Baik, maka pegangi hidayah ini. Jangan hiraukan gangguan-gangguan yang menimpa kita. Wa ayatun min ayatin Nabi alaihi salatu wasalam dan termasuk tanda daripada tanda kenubuahannya Muhammad alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau ini seorang nabi bukan orang yang ngaku-ngaku nabi sebagaimana pada hari-hari ini ada di Makassar seorang perempuan ngaku nabi ya kalau dulu ada orang yang ngaku nabi sampai sekarang pun ada yang ngaku nabi. Siapa namanya? Lupa, perempuan. Pada zaman ini, baru kemarin minggu-minggu kemarin. Baik. <clears throat> haitsu saddaqahu Allah bima akhbara bihi wa hadhihi syahadatun lahu min Allah birrisalah di mana Allah membenarkan Muhammad dengan apa yang dia kabarkan dan ini merupakan persaksian baginya bagi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala dengan risalah kerasulan dan kenabian. Kama qala ta'ala lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah mempersaksikan dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Allah turunkan agama ini dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah. Demikian pula demikian pula para malaikatnya juga bersaksi dan cukuplah bagi Allah sebaik-baik saksi. Cukup Allah yang persaksikan tentang kerisalahan dan kenubuahan Muhammad. Dan di antara tanda-tanda nubuahnya Muhammad adalah apa yang dia kabarkan terjadi. Di akhir zaman nanti, kaum wanita akan lebih banyak dari kaum pria. Ini juga terjadi. Di akhir zaman nanti akan banyak terjadi peperangan. Juga akan terjadi. Wa fihi aidan dalilun ala wujubi sabri ala adiyati a'da'il muslimin wa idza sabara al-insanu dhafara. Di dalam hadis ini pula dalil ala wujubi sabri wajib untuk sabar. Jadi jangan sampai terbersit di benak kita kalau dakwah itu pasti dapat nikmat. Ya. Boleh kita artikan seperti itu kalau yang dimaksudkan adalah nikmat jannah ya yang namanya dakwah itu pasti butuh perjuangan man salaka maslakan nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang berjalan di jalannya nabi waman ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya fa yajidu ma wajadahun nabi alaihi salatu wassalam dia akan mendapati seperti yang akan didapat oleh nabi alaihi salatu wassalam maka wajib bagi kaum muslimin untuk sabar dengan agamanya dengan sunnahnya dari gangguan-gangguan musuh-musuh Islam jika dia sabar maka akan sukses sabar nggak hanya dalam perkara dunia, ya, dalam perkara agama sangat penting. Fal wajibu alal insan an yuqabila ma yahsulu min adiyatil kufari bi sabri wal ihtisab wa intidharul faraji wa la yadunnunal amra yantahi bi syur'ah wa yantahi bi suhulah. Wajib bagi manusia kata beliau untuk menyambut apa yang dia dapatkan dari gangguan kaum kufar dengan sabar beda dari mode manusia. Penampilan kita beda dengan orang-orang yang keren. Ngikuti model, ngikuti gaya. Kita sabar dengan pakaian kita. Pakaiannya muslimin. Termasuk gangguan. Dihadapi dengan sabar. Ya. Atau apa lagi? kita disuguhkan dengan berbagai macam suguhan-suguhan yang haram. Baik dari tayangan-tayangan, baik dari pakaian-pakaian, baik dari makanan-makanan. Sabar, itu juga termasuk gangguan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk sabar dan mengharap pahala. Ihtisab itu ya mengharapkan pahala dan menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan usaha. Jangan sampai dia menyangka perkaranya itu selesai dengan gampang, selesai dengan cepat. Jangan, terus-menerus. Ya. Bahwasanya al-haq dan al-batil ini akan perang sampai nanti di hari kiamat. Ya wa idza jaa al-haqqa wa al batil innal batila kana zahuqa. Kalau sudah al-haq itu datang, kebatilan pasti sirna dan kebatilan itu pasti akan binasa. Ya, kita yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah menyerah. Qad yabtaliyallahu azza wa jalla al-mu'minina bil kufar yu'dhunahum wa rubbama yaqtulunahum kama qatalul anbiya. Terkadang Allah uji kaum mukminin dengan orang kafir. Diganggu, disakiti dan bahkan dibunuh sebagaimana dulu para anbiya dibunuh. ya, Orang-orang Yahudi zaman dahulu membunuh nabinya. Nah, orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi mereka. Maka kata beliau, faida sabara wa sabara wa silu ilal maksud. Kalau seorang itu sabar, menanti, berjalan di atas jalan yang baik, di atas al-haq, maka akan sampai kepada tujuan walakin biduni fawda wa biduni istinfarin wa biduni itharatin bitarikin munazzamatin tetapi tanpa perlu ribut-ribut ya demo demonstrasi demonstrasi tidak perlu sabar sambil mengatur strategi sambil mematangkan ilmu ya dengan jalan yang teratur tanpa perlu berlari ke sana berlari ke sini untuk mengerahkan kaum muslimin Justru kalau orang banyak dikumpulkan kemudian tidak diatur jalannya mudah sekali disusupi dengan apa? berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya, sebagaimana kejadian saat perang di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha antar sahabat. Pasukan Muawiyah dengan pasukan apa? Ali. Padahal di tengah-tengah mereka ada para sahabat. Jadi berkumpulnya kaum muslimin ya dalam keributan-keributan keributan seperti ini mudah sekali dibawa oleh ya musuh-musuh Islam untuk dibentrokkan satu dengan mereka. Jadi di saat itu ketika pasukan dari Muawiyah bertemu dengan pasukan dari Ali belum terjadi perang dan mungkin tidak akan terjadi perang. Tetapi orang-orang Yahudi tidak terima, orang-orang munafik tidak terima, maka muncullah orang-orang munafik di barisan Ali masuk ke sana. Ya, orang munafik muncul pula di barisan Muawiyah di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba orang munafik ini apa? Melempar pedang, melempar tombak. Ya, maka disambutlah oleh munafik yang di sana tadi. Lempar tombaknya. Nah, dikira pasukan Muawiyah berkhianat dengan pasukan Ali atau sebaliknya pasukan Ali berkhianat dengan pasukan Muawiyah padahal siapa yang membuat kericuhan tadi? Orang munafik. Nah, seperti itulah kaum muslimin kalau tidak diberikan ya arahan-arahan maka mereka akan mudah sekali diadu domba dengan muslimin. Coba kalau mereka demonstrasi, Siapa yang mereka ganggu? Ya, demo di jalan, nutup jalan, siapa yang mereka ganggu? Orang kafir atau orang muslim? Orang muslim lagi yang kena gangguannya. Ya. Demo rusak sana, rusak sini, tutup jalan, tutup sini. Siapa yang kena gangguannya? Apakah orang kafir juga sedih? Enggak sedih, mereka senang. Ya. Muslim dengan muslim bentrok, muslim dengan muslim gampang diadu domba. Nah, bukan seperti itu caranya untuk mendapatkan kemenangan, tetapi dipelajari, ya dicermati, diilmui sambil tetap tenang dan berdoa kepada Allah dengan sabar tanpa perlu ya Taib teriak-teriak tanpa perlu demonstrasi-demonstrasi tetapi dengan cara yang munazzamah, dengan cara yang teratur, terarah li'anna ada al-muslimin minal munafikin wal kufar yamsuna ala khuttan thabitah munadzamah. Kata beliau, Masya Allah. Karena musuh-musuh Islam dari kalangan munafik dan orang kafir itu berjalan di atas jalur yang benar-benar teratur. Ya. Ini bedanya kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang pengen merusak Islam. Kalau Islam, kaum muslimin khususnya awut-awutan, Gampang sekali dihasut. Ayo demo, demo. Ayo demo naikkan gaji, demo. Ayo demo, minta honornya lebih, demo. Orang kafir itu nggak seperti itu caranya. Mereka betul-betul menyaksikan bermain catur di situ. Ya, mereka nggak seurakan seperti ya kaum muslimin. Mereka betul-betul di ya atas jalur yang ter, rapih sekali. Kerja mereka itu rapi, teratur ya sehingga kaum muslimin ini sekali ya berulang kali dihancurkan oleh mereka dengan cara-cara seperti ini perekonomiannya dirusak ya budayanya dihancurkan dengan cara yang rapi dan teratur nggak kerasa lewat media massa lewat surat kabar lewat internet ya sekarang yang lagi ngetren apa dihembuskan di sana berbagai macam berita-berita ya model apa mereka sebarkan modelnya di pasar semua di drop pakaian-pakaian yang merusak <coughs> teratur sekali mereka ini beliau sampai ya yatafaton ini para ulama bedanya dengan kita mereka itu betul jeli melihat pergerakan orang-orang kafir sehingga kalau mereka e, memberikan nasihat kepada kaum muslimin dengan ajakan-ajakan ya gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang keras aliran garis keras dalam Islam, jangan jangan jangan jangan. Ya mereka pengen jihad ke Suria, pengen menghancurkan siapa musuhmu di Suria nanti siapa? Ya. Wah musuh kurang kafir, yang kafir itu yang mana? Yang apa? Yang B? Kan nggak tahu, pokoknya orang kafir loh. Pokoknya orang kafir. Jangan-jangan yang kau bunuh di sana itu justru malah muslimin. Ya, maka diperingatkan tidak usah, tidak usah, tidak usah ke sana. Doakan, doakan, beri bantuan, beri bantuan. Ya, sangat paham mereka. Ya. Karena terjadi ya, khawarij para khawarij menggalang dana untuk bantuan suria. Kita harus berangkat ke sana jihad. Jihad dengan siapa di sana itu? Musuh kita siapa? Kita itu di front yang mana? Ya, kita belum menguasai di sana daerahnya mana yang betul-betul musuh dan itu kafir dan mana yang bukan. Dan ini kesaksian dan antara kesaksian mereka yang ikut ISIS karena semangat dalam Islam, pengen berjihad, masuk ISIS, ya slogan-slogannya hancurkan kafir, hancurkan kafir, tapi ketika sudah sampai di Medan dia bingung. Kafir itu yang mana sih? Ya. Pokoknya komando dari atas itu dihancurkan, hancurkan ternyata itu desanya kaum muslimin, dibantai yang dibunuh kaum muslimin. Sebagian mereka tobat dengan naam gerakan-gerakan ini. Jadi orang-orang kafir itu ketika pengen merusak Islam, betul-betul munadzamah, sangat rapi, terorganisasi. kacangan macam-macam, ikut-ikut seruan-seruan yang tidak jelas. Kita punya ulama, ya, yang dahulu maupun yang sekarang. Yang ma'ruf nama-nama mereka Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh ya, Fauzan, Saleh Al-Fauzan, Syekh ya, Muhammad bin Hadi, dan juga yang lainnya Syekh Ubaid Al-Jabiri ya, Syekh Abdul Musin Al-Abbad dan juga yang lainnya mereka adalah para masyayikh yang tidaklah melihat suatu masalah hanya sekedar sampulnya saja didalami masalah-masalah tadi berapa banyak pemuda-pemuda muslimin yang mereka semangat untuk jihad ke Suriah jihad ke Yaman kita harus jihad ke Yaman ya, kalau kamu sudah berangkat ke sana siapa lawanmu siapa musuhmu ya apakah kamu bisa membedakan mana husi dan mana muslimin Apakah kamu sudah punya kepandaian dalam berlaga, memegang senjata, memainkan senjata, memainkan alat-alat berat? Orang bela diri nggak bisa, pegang pistol nggak pernah. Ya mau jihad ke Yaman tuh mau jihad sama siapa? Malah ngerepoti tentara-tentaranya nanti. Ya, jadi jihad itu butuh semuanya, butuh persiapan. Fa'idulakum. lakum ya mastata'tum min kuah, maka persiapkan ya. Apa yang kalian bisa dari kekuatan. Jangan mentang-mentang semangat saja. Itulah para ulama betul-betul menimbang. Karena apa musuh-musuh kita itu bukan orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang betul-betul terorganisir di dalam cara ya bekerjanya. Bisa jadi di antara tipu daya orang-orang kafir untuk menghancurkan negara-negara Islam termasuk di kita ini Indonesia itu dengan cara-cara seperti ini menghancurkan perekonomian. Taib dibentuknya organisasi-organisasi, dibentuknya ya persatuan-persatuan, persatuan ini, persatuan itu sampai nanti muncul pasti akan jadi persatuan preman. Persatuan apalagi perampok, persatuan pencuri. Jadi pencuri dapat hukum nanti, bebas ya wal billah maka hati-hati apa yang kita lakukan dengan sabar belajar dengan sunnah ini yang ditakuti oleh mereka ya jangan sampai kita berpikiran ngapain ah, sih belajar belajar belajar sunnah sunnah sunnah kapan kita prakteknya kapan kita perangnya ya perang gampang kalau kamu sudah paham ah, itu apa ilmu jihad perang gampang kalau sudah paham kita ilmu ya bersenjata Eh, jihad juga belum paham ilmunya, senjata juga belum paham cara memainkannya, gagas mau jihad. Ya. Justru yang menggetarkan musuh-musuh Islam adalah ketika kaum muslimin kembali ke dalam agama mereka dan mereka memahami betul-betul Islam. Getar mereka. Pada zaman Syekh Mukbil ya <clears throat> bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala yang terpencil desanya itu di Damat, desa terpencil, desa paling ujung perbatasan dengan Saudi. Ya, <clears throat> yang di sana hanya belajar Quran, Sunnah Quran, Sunnah Quran. Tetapi apa? Dari situ Amerika ya dahsyat menggelegar ketakutannya dengan yang namanya desa Damat. Padahal tidak diajarkan di sana latih ya perang, tidak diajarkan di sana untuk bikin senjata, tidak diajarkan di sana untuk bela diri, tidak. Cuma sekedar untuk belajar Quran dan Sunnah ya geger dunia. Tapi Kenapa? Karena dari situlah ya akan tercipta sebuah kekuatan yang rebani, kekuatan yang sangat dahsyat. Perang tidak takut mati. Kalau zaman dahulu, ya zaman para sahabat, zaman Nabi alaihi salatu dan kaum muslimin yang masih ada di sana a'immah, ya, mereka itu ketika jihad bukan mencari hidup, cari mati. Kalau kita kan kalau jihad pengennya nanti pulang hidup. Ya. Sehingga mereka itu ketika hendak menuju medan perang, orang kafir itu merasa gentar dengan kaum muslimin jarak sebulan. Jadi baru mau ancang-ancang kaum muslimin mau dengan orang kafir pengin ya tempur jarak sebulan itu mereka sudah getar dulu termasuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Ya, sudah takut dulu, galau mereka, kacau bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ya. Sehingga terucap dari lisan mereka orang-orang kafir, bagaimana kita pengen menghadapi se se sebuah pasukan yang kematian adalah tujuan mereka. Ya. Adapun kita, kematian bukan tujuan kita, tujuan kita hidup. Ya, ini bedanya kaum muslimin zaman dahulu yang ketika hendak berjihad dengan kaum muslimin zaman sekarang ketika mereka pengen berjihad. Kalau mereka dulu ditakuti oleh musuh, kenapa? Karena mereka jihad tujuannya pengen mati, nggak mau pulang itu hidup. Mati. Dan orang kafir beda. Tujuannya perang adalah supaya pengen hidup. Nah, sehingga bagaimana dua pasukan yang satu pengen mati, satu pengen hidup. Kira-kira mana yang akan menang dari sisi ya kekuatan jiwanya? Orang yang pengen mati ini yang paling kuat. Orang yang pengen hidup lah gimana melihat pedang udah kagok dulu kalau mati gimana orang dia pengen hidup kok. Ya, itulah kaum muslimin zaman dahulu ketika mereka paham dengan agamanya. Taib. <clears throat> Jadi sabar. Kemudian belum menasihatkan di akhir penjelasannya, fa'anta ayuhal insan. Maka kalian wahai manusia, latas kut anisyar, jangan diam dari kejelekan. Kalau lihat kejelekan, rubah. Jangan diam. Walakin i'mal binidham, tetapi lakukan dengan teratur, dengan cara yang baik, ya, dengan apa? Basiroh, kalau saya kayak gini nanti hasilnya gimana ke depannya. Ya, Taib, kalau saya seperti ini bagaimana nanti imbasnya dengan agama? Terus dicari yang terbagus mana. Ya, seperti itu. Jadi kalau lihat kejelekan, lakukan dengan cara yang terbaik. Buang. Tetapi dipikir dengan cara yang rapi supaya betul-betul mengena. Jangan sembarangan. Ya. Sama-sama melakukan pengin, ingkarul mungkar, yang satunya rapi kerjanya. Dia dia cek dulu. Ini kalau ya cara seperti ini harusnya seperti ini, seperti seperti ini. Ya dia pakai ilmu dipelajari dulu, dipelajari dulu, dipelajari dulu. Ketemu lah pas. Akhirnya dia ambil kemungkaran, dia buang seakar-akarnya. Kalau di sini paling dipenggal ujungnya dok. Ternyata akarnya masih ada. Ya, ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang jahil di dalam mengingkari kemungkaran. Baik. Jadi fikrah-fikrah sesat, komunis, ateis, Jangan disangka itu akan hilang sama sekali. Mungkin ruusnya hilang, organisasinya habis, tapi fikrohnya ini masih ada. Ya kayak cacing-cacing yang tumbuh di ya bawah tanah, underground mereka, gerakannya bawah tanah. Tetapi kalau ahlul ilmi, ya mereka itu tidak hanya memangkas apa batang-batangnya, tetapi meng mengambil akarnya, diambil kemudian dibuang, sempurna hilangnya. Jadi kalau mereka para aparat kepolisian mereka hanya mematahkan ranting-ranting dan pohon-pohonnya sementara akarnya masih nancap ke dalam tapi kalau ilmi mengangkat dari akar-akarnya membekali manusia dengan akidah akidah yang sahih jadi salah kalau mereka menyangka orang yang belajar sunnah dianggap sebagai teroris orang yang belajar Al-Quran dianggap sebagai ya kaum yang tertinggal tidak karena apa para ulama berjihad membuang fikrah dengan akar-akarnya tidak sekedar batang-batangnya dibuang Justru kalau teori kita musim hujan buangnya dibat, dibuang, subur tumbuhnya. Ya kan? Kita tebangi pohon-pohon malah subur sekali tumbuhnya. Nah, sekarang ini sudah mulai komunis yang minta untuk dilegalkan di negara kita ini. Mulai dibagi-bagi secara gratis buku yang berjudul Aku adalah anak komunis yang dulu sempat dilarang buku ini. Karena sebagian di antara anggota-anggota dewan ada yang sebagian mereka memiliki pemikiran komunis. Ya, dengan cara yang rapi, dengan cara yang baik. Ya, bihos nita tasarruf dengan cara yang baik. Nah, sebentar ya karena ini penting. Ya, Assalamualaikum. Nah, kita nah, lihat gimana? Iya lagi ngisi, mungkin 10 menit lagi ya. wa bihusni tasarruf dengan cara yang baik wantadiril faraj minallahi wa la tamil fadarbu tawil kemudian tunggu berdoa kepada Allah Allah bukakan jalan keluar jangan bosan jalannya itu panjang mansaro ala mansaro ala darbin wasolah barang siapa yang berjalan di atas jalurnya sampai ya kereta itu dengan kecepatan yang tinggi itu berjalannya di mana di jalur yang ditentukan. Kalau dia lewat geser di jalurnya rusak. Ya, nggak akan bisa kereta lewat di aspal. Atau sebaliknya bis lewat di rel, nggak bisa. Jalanlah di atas jalurnya. La siyama idza kunta fi awalil fitnah apalagi kalau Anda sedang di awal-awal fitnah. Jangan mudah terbawa isu Jangan mudah terbawa opini, dipelajari, dilihat, dicek, ditanyakan, ya keabsahannya, dilihat kembali, dipelajari kembali, ya sampai betul-betul yakin mana lawan, mana musuh, ya mana yang hak, mana yang batil. Fa'inal kaimi nabiha saufa yuhawiluna mastata'u an yasilu ila qimah Karena orang-orang yang terjun ke dalam fitnah, itu pasti berusaha semampunya supaya menarik manusia menjadi golongan mereka. Fakta alaihim sabil, ya putuskan jalannya. Wakun atwal minhum nafsan jadilah engkau orang yang lebih panjang jiwanya mempelajari dengan baik karena biasanya kalau orang itu berselisih setiap ya golongan pasti akan menarik ya berusaha. Wa asaddu minhum makra dan makar yang dahsyat fa inna haulail a'da yamkuruna. Mereka itu musuh-musuh Allah itu berbuat makar, suka berbuat ya makar. Makar itu ya tipu daya, tipu muslihat. Wa kurul tapi Allah lah yang bikin makar. Wallahu khairul makirin. Allah membalas makar mereka dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffaq ila hadhi ila sabilir rasyad. Semoga Allah memberikan taufik ke jalan yang benar, ke jalan yang di atas petunjuk Allah Taala alam Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barusan telepon dari Pak Mustaqim, istrinya kuburan. Alhamdulillah. Gracias. Pues,